Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan ma'alif wa Allah nafa'na nabi wa bi'ulam fidarain amin. <clears throat> Kita masih membahas tentang rukun haji yaitu rukun yang keempat as-sa'yu sa'i. Wa huwa an yas'a sab'a marratin baina jabali Safa wal Marwah. Yaitu yang dimasukkan dengan sa'i di sini yang merupakan sebuah rukun dalam ibadah haji adalah ayas asab amaratin hendaknya dia melakukan sa'i tujuh kali yang dimulai dari Gunung Sofah dan berakhir dari gunung ke Gunung Marwah. Dari Sofah Marwah sekali Sofa Marwah dua. Maka yang ketujuh nanti berakhir di Marwah. Dimulai dari Safa dan berakhir di Marwah. Bukan dari Safa ke Marwah ke Safa lagi dihitung satu. Tidak. Tapi dari Safa ke Marwah dihitung satu. Marwah ke Safa dihitung dua. Kemudian Safa lagi ke Marwah dihitung tiga dan seterusnya. Jadi berakhir di Marwah. Digaulihi ta'ala dengan dasar firman Allah ta'ala Inna safa wal marwata min syairillah Faman hajjal bayta wa atamara Fala junaha alaihi an yatawafa bihima Wa man tatawwa khairan Fa syakirun alim Dan ini Memang selain Menjadi sebuah referensi daripada syariat ini juga dibaca, disunahkan untuk dibaca ketika kita menaik ke sofa atau marwah. Dan juga berdasarkan hadis Nabi SAW yang berbunyi, Ya Yuhannas is'au fa'inna sa'ya qad kutiba alaikum. Wahai manusia, hendaknya kalian melaksanakan sa'i, karena sesungguhnya sa'i itu termasuk yang diwajibkan kepada kalian. Syurutus sa'i. Kita akan bahas tentang syaratnya sa'i. Dan ingat, kita ingatkan kembali tentang syarat. Syarat itu secara bahasa al-alamah. Itu pertanda. Syaratul alim al-amalu bi ilmi. Tandanya orang alim itu mengamalkan dengan ilmunya. Sedangkan menurut arti syar'i adalah ma yajibu taqaddumhu ala syai'in wastimraruhu bihi. Yang harus didahulukan terhadap sesuatu dan sesuatu itu harus ada tetap sampai selesai pekerjaan itu. Itu namanya syarat. Jadi syarat sa'i itu disyaratkan sebelum sa'i, ketika sa'i sampai selesai sa'i. Ini syarat. Ada syarat ini terlaksana, Gak ada syarat ini tidak akan terlaksana e, sa'i yang benar. Apa itu syaratnya? An yabda'a fi kulli witrin safah. Hendaknya dia mulai sa'i di dalam setiap hitungan witir dari sofa. Itu apa? Hitungan witir yang ada di dari tujuh putaran sa'i atau tujuh sa'i itu adalah put, e, sa'i yang pertama, sa'i ketiga, sa'i kelima, dan sa'i ketujuh. Itu dimulai dari sofa. Nah, jadi itu syarat yang pertama. Maka kalau seumpama dimulai saingnya itu dari marwah, maka tidak dihitung. Hitungnya baru satu, yaitu yang dari sofa ke marwah itu yang dihitung satu. Tapi marwah ke sofa tidak dihitung, karena dimulai dari sofa bukan dari marwah. Yang kedua, yabda fi isyafin bil marwah. Sedangkan kita memulai sa'i hitungan genap dari Gunung Marwah. Yang sekarang sudah bukan berupa gunung lagi, tapi seakan-akan sudah sama rata. Dulunya itu gunung, tapi sekarang sudah dibongkar dan menjadi rata untuk mempermudah. Sedangkan kalau hitungan ganjil, hitungan ganjil dari sofa, kalau hitungan genap dimulai dari marwah. Yaitu sa'i yang kedua dari marwah mulainya. Sa'i keempat dari marwah mulainya dan saya ke-6 dari marwah mulainya. Yang ketiga syaratnya yakuna sab'an. Hendaknya sa'i itu dilakukan tujuh kali. Sa'i itu dilakukan tujuh kali. Maka berangkatnya saja dihitung satu. Sedangkan kembali lagi ke ya sofa hitung dua. Jadi bukan berangkat pulang pergi itu dihitung satu. Enggak. Hmm, tapi karena kebodohan kadang-kadang orang itu bisa salah di zaman itu seperti yang saya alam sendiri. Pertama kali umroh itu 14 kali sa'i. Karena saya pikir dari sofa ke Marwah kembali lagi dihitung satu. Dan hebatnya lagi yang mengantar kita mengiakan saja. Faham? Itu dari sangat pinternya dia kali kita. Jadi kita e, melaksanakan sa'i 14 kali sehingga karena begitu penatnya dan capeknya sampai kita tertidur di eh, apa namanya penataran zam-zam di tempat minum zam-zam itu kita tidur itu dari eh, sangat capeknya luar biasa. ya. Nah, itu karena ketidaktahuan. Oleh karenanya kita harus tahu. Jadi tujuh kali itu berangkat dan pergi hitung dua berangkatnya satu pulang kembali satu. Gitu. Terus yang keempat yakuna ba'da tawafin sahihin. Hendaknya saya dilaksanakan setelah tawaf sahih. Kalau haji, tawaf yang sahih itu Baik tawaf rukun atau tawaf kudum. Baik tawaf rukun atau tawaf kudum. Kan kalau tawaf ifadah itu masuk waktunya setelah tengah malam. Pada malam 10. Sehingga kalau dia itu sudah masuk pekerjaan haji tanggal 6 misalnya. Berangkat ke Mekah. Berarti kan tawaf kudum dulu. Habis tawaf kudum boleh langsung sa'i. Sehingga nanti setelah tawaf ifadah nggak perlu sa'i lagi. Boleh. Memang Ada yang melaksanakan seperti itu dan Anda sendiri pernah melaksanakan seperti itu. Sehingga nanti setelah tawaf ifadah nggak perlu sa'i lagi. Nah, jadi harus dilaksanakan setelah tawaf yang benar, yang dianggap benar. Tapi kalau tawafnya tidak dianggap tidak dianggap benar, maka harus dibenarkan dahulu tawafnya. Disempurnakan dahulu tawafnya, baru kemudian kita melaksanakan sa'i. Kemudian yang kelima adalah ada musorfihi liqairihi. Ketika melaksanakan sa'i tidak ada maksud lain kecuali hanya untuk melaksanakan rukun haji yang berupa sa'i. Lain halnya kalau semua kita ketika melaksanakan sa'i sambil cari-cari orang misalnya. Sehingga lupa ingatannya bahwasanya dia sekarang sedang melaksanakan sa'i yang berupa rukun haji. Nggak sah. Jadi harus tidak ada sorif. Gitu. Kemudian yang keenam. Ada ta'rij al-kathir an ma bainahuma. Jadi hendaknya jangan bengkok yang banyak. tak ada itu bengkok. Jadi harus lurus di tempat yang sudah dipatok, yang sudah dibatasi itu. nasiran pada itu. Tapi kalau sedikit, keluar sedikit, itu nggak apa-apa katanya. Jadi seperti sekarang ini, kalau sekarang baik yang di bawah, lantai bawah, atau tengah, atau atas, sekarang ada tiga lantai. Untuk mempermudah nah, semuanya, walaupun sebagian ulama kemarin ada perbedaan pendapat di dalam dari segi apakah yang kedua atau yang sekarang yang sebelah kanan itu itu termasuk eh, termasuk tempat sa'i atau bukan gitu. Karena dulu kan sa'i itu dua-duanya pulang pergi itu adalah satu sa'i sekarang ini. Jadi tempat sa'i sekarang yang ada sekarang ini diperbesar, diperluas. Nah, sehingga tempat sa'i yang dulunya tempat kembali berangkat dari sebelah kanan, kembali dari sebelah kiri yang dulunya yang sebelah kanan itu tempat berangkat itu sekarang sudah menjadi tempat kembali semuanya. Tempat berangkatnya buka lahan baru gitu. Nah, itu yang jadi polemik diantara para ulama karena tempat saya itu e, termasuk tanah yang bukan tanah masjid. Jadi dalam keadaan haid pun masuk ke sana nggak apa-apa gitu. Karena bukan masjid itu. Hmm, nggak bisa dijadikan e, bukan masjid, bukan diwakafkan untuk masjid gitu. Kemudian Fa'inkan yasiran itu, tapi kalau melenceng sedikit nggak apa-apa. Kapan waktunya sa'i? Waktu sa'i. Waktunya kita melaksanakan rukun sa'i itu adalah ayakuna ba'da tawafin sahih. Yaitu setelah kita melaksanakan tawaf yang dianggap benar. Baik itu tawaf e, rukun haji atau rukun umroh. Yaitu tawaf gudum atau ifadoh. Wala waktu madar haya. Selama dia masih hidup, sama itu pula tidak akan habis waktunya untuk sa'i. Misalnya kita lima tahun yang lalu kita melaksanakan tawaf tapi belum sa'i, ya sampai sekarang berarti boleh kita melaksanakannya dan tidak habis waktunya. Cuma masalahnya kita belum tahallul itu aja. Kalau belum tahallul, pertama berarti semuanya larangan tidak boleh. Tapi kalau sebelum tahallul yang kedua, larangan yang berkaitan dengan perempuan tetap tidak boleh. Gitu. Kemudian sunnah sunnah sa'i. Sunnah sa'i yang pertama al-irtiqa ala safa wal marwa gadra gamatin lirrajul. Disunahkan bagi seorang yang melaksanakan sa'i ketika naik ke sofa naik sampai agak tinggi sekitar e, setinggi seorang yang berdiri. Nah, itu dulu. Dulu itu sofa itu bentuknya itu seperti gunung. Memang gunung dulunya. Tapi sekarang sudah dibongkar dan jadi rata gitu. Sehingga kalau kita itu naik ke atas, naik ke atas, puter saja, nggak usah naik ke atas, itu sudah naik, sudah. jadi nggak perlu naik lagi ke atas sampai kena batunya itu nggak harus. Karena sudah naik ke atas itu sudah terhitung naik gitu sekarang ini. Jadi setiap setiap apa setiap e, jamaah yang melaksanakan sa'i sekarang ini begitu melewati putaran itu itu sudah termasuk terhitung sudah melaksanakan sunnah tersebut karena sudah naik. Jamaah pertama yang kedua ayab dafik eh, Azikru wa doa fi kulli syautin. Hendaknya membaca zikir dan berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau seumpama doanya sudah berulang-ulang tapi masih juga kita berjalan dan masih ada waktu yang kosong, maka diisi dengan berbagai macam zikir atau baca Quran, baca salawat, atau berdoa, atau apa saja. Jangan ada berhenti, eman. Gitu. Karena itu adalah saat-saat yang disaksikan. Saat-saat yang penuh dengan keberkahan. Terus yang ketiga, al-masyu. al hayyinatin fi jami'i sa'ihi. Hendaknya dia itu berjalan <clears throat> dalam keadaan pelan-pelan. Bukan terburu-buru, apalagi sampai berlari-lari. Sunnahnya semacam itu. Jadi supaya kita benar-benar melaksanakan ibadah itu dengan cara Hudu Khudu it, wal itmi'nan. Nah, tapi kalau semua terburu-buru akhirnya ngos-ngosan jadi apa gunanya beribadah itu gitu. Nah, wal harwala ma baina bainal mailain al ahdarain li zukuri dunal inas. Tapi ketika sudah melewati batas hijau, pilar hijau itu di antara dua pilar hijau, maka disunahkan bagi laki-laki saja lari. Bagi perempuan tidak. nggak sunnah untuk perempuan lari. Nah, terus gimana? Nah, laki-laki nah, setelah lari ya tunggu perempuannya, istrinya, rombongannya dan sebagainya. Nah, nggak usah karena takut sampai ketinggalan sampai lari juga perempuannya. Nah, gitu. Itu kebiasaan orang Indonesia biasanya begitu gitu eh, eh, saking takutnya berpisah dengan sang suami atau gimana Allah Nah, itu Nah, <laughs> jadi tunggu aja gitu, ditunggu. Hmm. Kalau seumpama kita takut sampai terganggu seperti itu, naik ke eh, apa loteng yang kedua atau yang ketiga kosong situ atau di bawah malah kosong kadang tapi kadang-kadang kita melihat yang di atas kayaknya kosong kadang-kadang semua orang nggak nah, naik ke atas hanya di bawah yang kosong gitu jadi lihat sikon aja dan sama saja walaupun tempat yang utama itu adalah tempat yang dijalani oleh Nabi yang dijalani Nabi itu yang sekarang di lantai kedua bukan di dasar dasar itu sudah di bawah tanah itu sudah kemudian Nah, nggak boleh kan kita harus melaksanakan sa'i dengan adamus sorif. Nggak boleh niat kita itu untuk melaksanakannya karena takut sampai ketinggalan atau kehilangan atau nggak ketemu. Harus niatnya itu melaksanakan sa'i sampai selesai. Dan insya Allah nggak bakal hilang ya. Jadi belajar dari pengalaman aja. Nggak ada yang hilang gitu. Hilang-hilangnya pun nanti pasti ketahuan juga walaupun setelah berhari-hari atau paling lama lah maksimal itu. Tapi sebenarnya yang paling ditakuti bukan perempuan yang takut, laki-lakinya yang takut. Kalau nggak ketemu nanti dimarahi sama istrinya gitu. Yang banyak seperti itu terjadi gitu. Terus al-muwala baina maratis sa'i. Melaksanakan sa'i dengan cara mualah. Artinya boleh kita melaksanakan sa'i sekali capek tidur dulu misalnya. Nanti setelah dua jam sa'i lagi. Satu kali putaran tidur lagi. nggak apa-apa. Tapi sunnahnya itu muala sampai selesai baru istirahat kita itu. Terus yang kelima yakuna ala taharatin minal hadasi wan najas. Sebagaimana dijelaskan pada pelajaran yang lalu bahwasanya sa'i itu tidak disyaratkan seperti tawaf yaitu dalam keadaan suci, suci daripada hadas dan suci juga daripada najis. Di sini nggak disyaratkan walaupun pakai baju najis nggak apa-apa. Walaupun dalam keadaan tidak suci, nggak apa-apa kalau sa'i gitu. Terus yang ke tapi sunnah untuk melaksanakan sa'i semuanya di awal sampai akhir dalam keadaan suci. Yang keenam al-muwala bainahu wa bain tawaf wa raq'ataihi wal istilam. Kemudian mualah antara tawaf setelah tawaf langsung melaksanakan sunat tawaf, setelah melaksanakan sunat tawaf langsung istilam, setelah istilam langsung sa'i. Nah, jadi semuanya itu dengan cara mualah. Gitu. Jadi nggak ada sela di antaranya. Nah, itu lebih baik. Kemudian al-ityan bil atiya al-warida asnahu. Di antara sunnahnya juga adalah dia membaca doa-doa yang disunahkan ketika lewat pilar, Rabbi firwarham. Nah, wa tajawaz amma naka ta'lam mala alam innaka antal azul akram. Ah, itu seperti itu itu doa dibaca antara dua pilar. Mau naik kita baca inna safa wal marwata min syairillah fa innal fa innas fa inna apa? Eh, eh, inna safa wal marwata min paman faman hajja wa tamara fala junah alaih an yatawwafa bihima wa man tatawwa Fa innallaha syakirun alim. Nah, itu senang ketika Terus sampai turun lagi. Nah, baru kita baca doa yang selanjutnya. Jadi mulai naik sampai turun baca doa itu. Kemudian al-ittiba kama taqaddam fi sunnah tawaf. Ah, sunnah untuk ittiba juga. Ah, ini banyak yang salah. Hmm, jadi kalau kita melaksanakan tawaf rukun baik itu dalam urah maupun haji, kan setelah tawaf rukun itu kan pasti ada sa'inya tawaf dan sa'inya itu sama keadaan ihramnya itu sama. Yaitu apa? Bahu kanannya laki-laki itu terbuka. Jadi begini. Bukan kalau sa'i sudah ditutup. Enggak, tetap sunnah itiba. tetap disunahkan untuk ittiba kama taqaddam fi sunani tawaf gitu. Ya sebagaimana tawaf disunahkan, maka ketika sa'i pun disunahkan, tidak disunahkan ketika melaksanakan salat habis Tawaf itu, sunat tawaf itu. Itu jangan dibuka, tapi tutup. Nah, nanti setelah sholat, setelah minum air zam-zam, kita mau laksanakan sa'i, maka kembali lagi, tiba lagi gitu. Sunnahnya seperti itu. Tapi sini banyak orang yang salah paham. Kemudian tun. Masalah aina ayyuhuma abdul. Mana yang lebih utama? As-sa'yu ba'da tawafil kudum, au ba'da tawafil ifadah. Tadi kan dijelaskan bahwasanya kalau kita melaksanakan haji maka sa'i itu boleh dilaksanakan di dalam ada pilihan dua antara melaksanakan sa'i itu langsung setelah tawaf gudum sehingga nanti setelah tawaf ifadah nggak pakai sa'i lagi atau diakhirkan sampai setelah tawaf ifadah. Tapi mana lebih baik? Dua-duanya boleh. Tapi mana lebih baik? Nah, katanya fi hilaf ada hilaf. Fal afdal as-sa'yu ba'da tawafil gudum inda bin Hajar. Menurut bin Hajar sa'i setelah tawaf gudum. Itibaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Jadi setelah tahu langsung sa'i Nabi. Wa inda Ramli pada tawafil ifadah. Tapi kalau menurut Imam Ramli nanti setelah tawaf ifadah. Lianna syarta sa'i ayyakuna ba'da tawafin sahih. Karena syaratnya sa'i itu setelah melaksanakan tawaf yang sahih. Wala yakhru tawaful gudum ghaliban min lamsil mar'atil ajnabiyyah fayubtiluhu 'alal mu'tamad. Maka tawaf gudum itu biasanya tidak akan lepas daripada menyentuh perempuan yang ajnabiyah. Nah, biasanya akan batal. Wali anna tawaf al-ifadah yakunu ba'da tahlul awal. Dan biasanya tawaf ifadah itu kan setelah tahlul awal. Artinya gini. Kalau setelah tawaf gudum, maka dia itu kan pakai ihram masih. Kebuka. Kalau setelah tawaf ifadah, dia pakai baju. Bisa ditutupan. Jadi nggak sentuh. Sehingga eh, apa tawafnya itu bisa eh, sa'inya itu dalam keadaan sempurna, suci. Kan sunnah kan dalam keadaan suci tadi gitu. Nah, itu katanya. Nah, jadi kalau soal tawaf kudum tidak. Nah, itu. Kemudian waleh waleh kul tawaful kudum waliban bilam simar atil ajnabiyah. tiluhu alam utamat. Oleh anda tawaf tawaful ifadah yakunu tahul awal. Biasanya kalau tawaf ifadah itu setelah tahlul awal. Fayalbasu minal mahid malabis ya'manu biha min min intifadi wuduhi fi tawaf. Fayasihu wa yasihu badahu sa'iyu. Gitu loh. Nah, tapi kalau ada khilaf di antara Ibn Hajar sama Imam Ramli, kita lebih condong kepada pendapatnya Imam Ibn Hajar. Karena tiga hal. Yang pertama, karena Ibn Hajar itu seorang muhaddis selain seorang fagih. Yang kedua, dia seorang sufi, selain seorang yang fagih. Kemudian ditambah lagi yang ketiga, dia seorang muhib li ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita lebih condong kepada pendapatnya Imam Ibn Hajar. Dan di Hijaz itu kebanyakan lebih memilih Ibn Hajar. Sedangkan di Mesir dan yang sekitarnya itu lebih condong kepada pendapatnya Imam Romli. Tapi dua-duanya sama-sama sejawat, sama-sama muridnya uh, Imam Zakaria Al-Ansari. Uh, Kan, jadi sama-sama satu syekh. Nah, oleh karenanya jadi jangan sampai perbedaan pendapat di antara keduanya itu menjadi e, menjurus kepada perselisihan atau permusuhan bahkan tidak. Gitu. Kemudian yang kelima, rukun kelima kita selesaikan sedikit. Ya rukun yang kelima adalah al-halq wa taksir. Al-halq awi taksir, yaitu menggundul kepala semuanya atau memotong pendek. Al-gadr wajib fihi jadi kadar wajib memotong rambut di sini dalam mazhab Syafi'i maksudnya itu izalatu salasati sya'rat bi ayyi kaifiyah, yaitu menghilangkan rambut sebanyak tiga lembar, tiga helai. Bagaimana caranya? Mau dicabut, mau dibakar, mau digunting, mau disilet, mau gimana saja. Itu menurut Imam Syafi'i. Walaupun tiga helai, paling sedikit tiga helai. Di sini sebutkan coba lihat di bawah, Halkan au netfan baik dicukur ataupun di eh, apa dicabut atau dibakar walau qassa wahidatan kalau supama diambil satu dipotong satu helai wanatafa natafa ukhra kemudian dicabut satu lagi satu potong satu cabut wa ukhra salisat wa kemudian satu lagi dibakar sudah cukup jadi nggak harus sampai ke ke ujungnya Jadi satu helai rambut walaupun dipotong gitu. Bukan harus dari sampai ke ujungnya gitu. Nah, tapi ya. kalau mau sedikit ya lebih baik kanan dulu, atas baru ini. Nah, tapi kenapa? Ya enggak enggak apa-apa kalau asalkan tidak ada ta'amud. Kalau ta'amud cari yang uban ya, ah, makruh hukumnya. Karena mencabut uban kan makruh hukumnya, tapi sesuai. Jadi boleh sudah gitu. Nah, jadi kalau laki-laki lebih baik kita gundul. Nah, tapi kalau seumpama karena Rasulullah kan mendoakan bagi orang yang gundul itu sampai dua kali, tiga kali doa rahmah. Kalau yang e, memotong pendek itu cuma satu kali rahmah. Ya kita kalau dikasih pilihan ya ambil yang kebaikan yang lebih banyak yaitu gundul gitu. Gundul sampai habis. Gal wala yahruju halat, halak. Kapan kita itu memotong rambut atau menggundul rambut itu. Masuk waktunya setelah berlalu seperti e, setengah malam yang kedua pada malam lebaran yaitu malam Idul Adha. boleh rujuk waktuhum adal haya dan tidak akan keluar waktunya selama dia masih hidup. Sunnah-sunnah memotong. Yang pertama takhiru ila ma ba'da rami jamratil aqabah wa ba'da zabhil hadi wa yakunu yawman nahar hendaknya diakhirkan. Motong rambut itu diakhirkan kalau di haji ya, bukan di umroh. Diakhirkan sampai dia lempar jumroh dulu, sampai dia itu menyembelih kalau seumpama dia itu ada manasik, eh, ada apa? fidyah atau dia itu ingin menyembelih korbannya, sembelih dulu baru kemudian cukur. Dan itu terjadi pada hari Nahar. Itu lebaran, hari lebaran tanggal 10-nya. Itu afdolnya, sunnahnya. Nah, tapi kalau nggak seperti itu ya nggak apa-apa gitu. Nah, jadi dengan dengan tertib ronhat Romi melempar dulu. Nahar nyembelih dulu. Baru kemudian halak. Menggundul, baru kemudian tawaf. Ronhat. Nah, dengan tertib seperti itu. Ronhat Romi, nahar, halak, tawaf. Nah, tapi kalau mau di ini empat ini semuanya pekerjaannya ini masuk setelah masuk paruh kedua, mal, eh, separuh malam kedua gitu, masuknya waktunya. Nah, kemudian yang kedua alif tidak bisyakil aiman wastiqbal kiblat dari sunnah kalau kita ingin menggundul atau mencukur dimulai dari sebelah kanan dulu. Wasibal kiblat menghadap kiblat. Kitanya yang menghadap kiblat, bukan pencukurnya. Kitanya yang akan dicukur itu menghadap kiblat. Terus yang ketiga hal halqul rajul, sunnahnya digundul kalau bagi laki-laki. Illal mu'tamir, dia ditakliknya berdua. Ilal mu'tamir fa'abdullahu lawa taksir fil umrah luka fil haji. Kecuali bagi umrah yang akan bersambung dengan haji. Faham? Kita umrah, kita haji. Nah, sebelum haji kan masih waktunya lama. Kadang-kadang seminggu, dua minggu. Nah gitu. Ada yang tiga minggu sebelumnya. Nah, maka kita umrah dulu. Umrah tamatuk namanya itu. Nah, maka dalam umrahnya itu, kita jangan gundul. Pendek aja. Supaya gundulnya ketika haji. Karena lebih besar pahalanya. Itu maksudnya. Tapi kalau kita umroh saja atau haji saja, tidak langsung umroh, maka langsung gundul lebih baik gitu. Wa taksiril mar'ah wa tamimu dan sunnah untuk perempuan tidak gundul tapi diperpendek, dipotong pendek saja, dipotong maksudnya dipotong gitu, bukan potong pendek, dipotong. Dan itu diambil dari semua segi, sini diambil sini diambil, sini diambil, sini diambil. Itu artinya takmim. Kemudian yang ketiga, doa fi bidayatil halki wa nihayati. Sebelum kita mencukur baca doanya. Setelah kita mencukur juga baca doanya. Wa yastahabbu an yaqula inda bidayatihi dan sunnah untuk membaca doa sebelum kita mencukur dengan doa ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma hadhihi nasiyati. Ya Allah, inilah ubun-ubunku biadik di tanganmu. li bi kulli sya'ratin nuran ila yaumil qiyamah. Maka jadikanlah untukku di dalam setiap rambut itu berupa cahaya sampai hari kiamat. Wa firli tunubi dan ampunkanlah dosa-dosaku. Wa yagul fi nihayatil khalaq dan setelah mencukur membaca Allahumma inni Allahumma atini bi kulli sya'ratin hasanah. Ya Allah berikanlah kepadaku di dalam setiap helai rambut itu satu kebaikan. Wamhu anni sayyi'ah dan hapuslah dengan setiap satu helai rambut itu satu dosa. Warfa'li bihadarajatan dan angkatlah dengan satu helai dengan setiap helai rambut ini satu derajat wafirli walil muhallikin wal mugassirin wal jamil semin dan ampunkanlah aku dan juga bagi yang menggundul rambutnya ah, begitu pula bagi yang memotong pendek rambutnya dan untuk seluruh kaum muslimin ampunkanlah dosa-dosa mereka semuanya yang kelima an la yusyaritul mahluk al halik ala ujratil khilaqah Nah ini. Andanya jangan disyaratkan berapa anunya e, ongkos potongnya atau ongkos gondolnya Paham? Ah, nggak usah kita tahu berapa. Ada di situ sepuluh real, ya sudah 10 real langsung. nggak usah diinikan gitu, disyaratkan gitu. Kemudian yang keenam dafnu syar fi mahallin ghairi matruk. Hendaknya kita setelah kita cukur rambut kita rambut kita diambil itu dibenamkan di apa ditanam di dalam tanah yang bukan di tempat ya bukan yang dilalui Serah mau di mana di haram saja, di haram Makkah atau di mana saja boleh. Ya. Enggak apa-apa. Tapi buat apa gitu. Hmm. Anda sunnahnya ditanam, walaupun kita potong biasa. Walaupun potong biasa, sunnah ditanam di tanah gitu. Karena rambut itu adalah sebagian organ tubuh kita. Bisa disalahgunakan oleh orang lain. Sampah. Enggak apa, enggak nggak apa-apa. Cuma artinya sunnahnya seperti itu gitu. Jadi takutnya sampai disalahgunakan karena bisa digunakan untuk bahan sihir itu di rambut itu biasanya gitu. Nah, jadi makanya eh, apa ditanam di dalam tanah. Kemudian yang ketujuh imrul musliman la sya'ralahu. Ah, kalau seumpama kita sudah gundul, kita umroh setiap hari. Berarti hari kedua kan belum ada rambutnya. Hari ketiga juga belum ada rambutnya. Hari keempat pun masih belum tumbuh. Nah, terus gimana? Sunnah kita ambil e, pisau, gini kan aja saya. Gitu. Walaupun nggak ada yang dapat, nggak ada yang ini, cuma di sunnah untuk di apa? Diusapkan aja. Izat Izat tawaf tawaf al gudum walam yas'ah. Jika dia itu sudah tawaf dengan tawaf gudum dan belum lagi sa'i. warud dan yasabah dal wukuf dan dia ingin sa'i, ingin apa melaksanakan sa'i setelah wukuf. Fala yajuzu lahu sa'yu illa ba'da tawafil ifadah, maka nggak boleh dia dalam keadaan seperti ini melaksanakan sa'i kecuali setelah tawaf ifadah. Kenapa? Lianna waqta sa'i allazi ba'da tawafil qudum yantahi bil wuquf bi Arafah. Karena boleh kita sa'i setelah tawaf qudum asalkan belum wukuf. Tapi kalau sudah wukuf habis sudah. Harus sa'inya setelah tawaf ifadah. Jadi kalau kita melaksanakan haji tanggal 6 sudah masuk ke Mekah, kita masuk Mekah kan tawaf qudum. Langsung sa'i boleh, asalkan belum wukuf. Kalau sudah wukuf, udah. Nggak ada lagi sudah waktunya sa'i yang salah tawaf gudum itu. Tapi harus diakhirkan sampai salat tawaf ifadah. Yang keenam, rukunnya terakhir at-tartibu baina mu'dhamil arkan yaitu kita melaksanakan rukun yang lima tadi yang disebutkan tadi itu sesuai dengan tertib. Maka fayajibu ta'dimu fayajibu taqdimu niyatil ihram al jami. Maka harus niat ihram dulu. Kalau belum niat ihram nggak sah semuanya. Nah, itu artinya niat tertib itu di sini maksudnya. Jadi bukan tertib secara tertib yang disebutkan tadi. Kebanyakan di antara disebutkan itu harus tertib. Yang kedua, yajibu taqdimul wuquf ala tawafir rukun al-ifadhah. Enggak boleh tawaf rukun dulu baru wukuf, wukuf dulu baru tawaf gitu. Terus yang ketiga, wajibu taqdimu tawafir rukun ala sa'i. Harus dilakukan tawaf rukun dari sa'inya jika dia belum melaksanakan sa'i setelah tawaf kudum. Dan yang keempat, wajibu takdimul lukuf alal halki awi taksiri, maka harus dahulukan wukuf sebelum memotong rambut atau menggundul rambut. Wajibatul haji Allah SWT. Rukun haji sudah selesai, tinggal wajibat. Iya, saudara? Iya, kenapa saudara? Iya, sama orang yang kita minta. Iya. Itu. Jadi kalau kita itu potong rambut, ya, sama orangnya kan disapu, taruh di tempat ya kan? Nah, itu sama dia itu kadang dijual, kadang-kadang apa diolah dan sebagainya. Nah, kita dengan kita tidak memintanya, kita membiarkannya, berarti kita kan sudah nggak apa uh, ulima biridahu. Jadi ulima biridahu gitu. Nah, makanya itu itu maksudnya. Jadi kenapa kalau disenahkan untuk kita itu me, e, menanamnya? Karena takut disalahgunakan. Kalau semua dibikin kondi misalnya, atau disambung dengan rambut manusia kan haram hukumnya nggak boleh disambung dengan rambut manusia gitu kecuali rambutnya sendiri gitu loh nah, maka kalau dilaku, digunakan untuk seperti itu kan kita ikut berdosa jadinya atau menjadi sebab paling tidaknya gitu nah oleh karena itu disunahkan kalau kita potong baik di haji umroh ataupun potong biasa itu rambut kita diambil kemudian ditanam di dalam tanah sunahnya seperti itu Nah, kemudian yang akan datang ini hari apa? Awal Muharram. Hari Sabtu. Hmm, hari Sabtu ada beberapa faedah ya yang berkaitan dengan Muharram itu. Di antaranya adalah bulan Muharram itu kan termasuk bulan haram masih. Sehingga kita boleh atau disunahkan walaupun dengan dasar hadis yang doif tapi disebutkan dalam kitab Ihya muddin gitu. Jadi usahakan Walaupun sekali kita melaksanakan puasa Kemis, Jumat, Sabtu secara berurutan. Nah, karena e, faedahnya itu besar seperti orang yang beribadah selama 700 tahun. Nah, kan eman. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi SAW pernah bersabda walaupun juga doif, Man soma akhira yaumin min hijjah wa awwala yaumin al muharram ja'alahullahu ta'ala lahu kafarata khamsina sanah. Barang siapa yang puasa pada akhir bulan Hijjah. dan awal bulan Muharram, berarti akhir tahun awal tahun gitu. Maka Allah menjadikan dua puasa tadi menjadi sebab terhapusnya dosa 50 tahun. Gitu. Terus wasaumu yaumil muharram Bisomi sini yoman. Dan kalau kita berpuasa nanti di bulan Muharram, satu harinya itu sama seperti puasa 30 hari di bulan lainnya. Kemudian Imam Ghazali hadisnya itu berbunyi seperti ini. Man soma salasata ayyam min syahri haram. Al-khamis wal jum'ah was sabat. Kataballahu lahu ibadata sab'imi'at am. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan-bulan haram. Yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, itu empat bulan itu bulan haram. Pada hari Kamis, Jumat, Sabtu berurutan ya. Maka akan ditulis untuknya seakan-akan dia beribadah selama 700 tahun lamanya. Kemudian dan disunahkan eh, bukan disunahkan di antara di antara apa di antara faedah yang ditulis oleh para ulama adalah eh, membaca doa ya, doa awal bulan awal tahun. Berarti awal tahun kita baca doanya kapan hari Jumat ya? Jumat. Sebelum maghrib atau setelah maghrib? Sebelum maghrib apa setelah maghrib? Jadi kalau akhir tahun sebelum maghrib. Kalau awal tahun setelah maghrib gitu. Jadi baca doa awal tahun dan akhir tahun itu. Dibaca tiga kali Ah, kenapa? karena apa? Karena disebutkan katanya fa inna syaitan yaqulu ta'ibna ma'ahu tulas sanah wa afsada fa'lana fi sa'atin wahidah. Kalau kita melakukan membaca doa itu katanya, setan itu semuanya akan mukul tangannya ke kepalanya seraya berkata, Aku telah capek selama sepanjang tahun dan sekarang semua sia-sia hanya karena satu saat itu. Gitu. Satu saat ketika dia itu berdoa itu. Dan termasuk daripada mujarabat. Anna man kataba al-basmalah fi awal yawmin min muharram mi'ata wa salasata asyara marrah lam yanal hamiluha makruh fihi. Wala fi ahli baiti muddata umrihi. Nah, jadi kalau seumpama hari tanggal 1 bulan Muharram itu eh, kita tulis bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali itu biasanya kalau orang kalau di hadapan sana mereka tulis semuanya. Udah itu kasih nama orangnya yang menulis tuh atau yang dituliskan untuknya. Udah itu jadi kenjimat taruh di rumahnya atau di mana. Nah, itu mujarab eh, dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang akan membahayakannya. Bisa taruh di rumahnya, bisa taruh di dompetnya, bisa taruh di mobilnya nah, gitu. Nah, seperti mobil Ustaz ada itu. Nah, jadi sepanjang se seumur hidup dia tidak akan selama ada itu gitu. 113. Nah, tak, tapi cara menulisnya itu setiap huruf yang mujawaf tetap mujawaf. Bismi, mi, mim itu kan ada lubangnya. Kasih lubang dan kata menulis itu jangan nggak boleh e, diangkat sampai selesai. Jadi bismil nah, baru angkat jangan bis motong demi nah, jangan gitu. Nah. Kemudian menulisnya itu dalam keadaan menghadap kiblat nggak boleh menulisnya setelah sholat asar. Setelah tulis nggak boleh dilihat. Nah, jadi tulis habis itu langsung dilipat, jadi dilihat lagi. Nah, itu diantara tanda Loh, kan yang itu kan itu dulu kan 1 2 3 4 5 tiga belas tulis dulu. Nah. Hmm. Nah, tulis dulu 1 2 3 4 5 sampai 113 baru kemudian tulis bismillahnya di sampingnya itu. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, kemudian nulisnya itu dengan pulpen yang ter yang yang apa yang dari tinta yang bisa dihapus. Bukan tinta kering seperti poksi itu. Nah, seperti poksi ya. itu kalau bikin jimat itu seperti itu. Uh, seperti yang yang kalau diginiin bisa bisa apa? Uh, gitu. Basah dengan apa? Dengan tinta basah, bukan tinta kering. Tinta yang basah. Itu maksudnya. Terus kemudian wa min khawasi qauli ta'ala afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Wa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallahi fala makrallahi illal qaumul khasirun. Nah, itu kalau ditulis katanya inna halitordil hawam al mu'ziyah al manzil. Caranya gimana? buha. Awal yomi Muharram. Itu semua ayat tadi yang dibaca itu tadi ditulis tanggal satu Muharram di dalam kertas kemudian dimasukkan dicuci dengan air. Nah, Itu kan habis nanti tulisannya itu habis. Fem, Karena pakai epoksi itu. Jadi langsung dia kena air langsung e, membaur dia. Nah, setelah itu airnya itu dipercikkan di seluruh sudut rumah. Itu insya Allah aman dari segala macam binatang yang mengganggu. Baik itu mulai ular, tikus, uh, apa, kecoa dan sebagainya. Nah, sana kan? Coba. Hmm. Hmm. Jadi ayatnya itu adalah apa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wahum na naimun ayat 97. Afa amina ahlul qura an yatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallahi itu eh, ayat, ayat 98. Afa aminu makrallahi falayman makrallahi lal qaumul khasirun. Ayat 90 uh, 97. Enggak uh, apa? Ditulisnya, tulisnya nadar ditardil haum dia. Ayat apa? Bakara dia. Surat Bakara. Hah? Ayah, Fidah. Enggak tahu, bukan. Surat berapa? Coba lihat ayat berapa itu? Fem, Jadi itu diantara sunnah-sunnahkan. Kemudian kita harus ingat bahwasanya mulai hari Sabtu depan berarti umur kita bertambah. Hmm, jadi biar kita paham. Artinya tidak ada satu makhluk pun yang pernah merasakan tahun 1436 kecuali kita. Kalau nanti hidup tanggal satu, ah, hari Sabtu itu berarti kita termasuk yang hidup pada tahun itu. Gak ada sahabat Nabi, gak ada ulama, gak ada Abu Yahya, Hasan, gak ada yang hidup saat itu. Arti Itu adalah tanggal kita, itu hari kita, itu tahun kita. Dan yang menentukan itu baik untuk kita atau tidak itu kita sendiri. Nah, biar faham gitu lah. Jadi artinya kita ini tambah laun, tambah lama, tambah dekat ke kuburan, bukan tambah jauh. Jadi biar kita faham. Dan cukup beberapa kejadian-kejadian eh, di sekitar kita maupun yang kita kenal mereka itu meninggalkan kita semenjak umur yang tidak begitu tua karena tanpa sebab dan sebagainya. Nah, dan yang paling baru adalah itu Yek Segap itu adiknya Sarifah Nismah. Nah, itu nggak ketemu orang tuanya meninggal sudah gitu. Nggak harus ketemu orang tuanya dulu karena anak kesayangan tidak gitu. Artinya kalau sudah Allah bergandak nggak ada lagi yang bisa mencegahnya. Nah, jadi eh, kita harus ingat karena mengingat kematian itu adalah yang terbaik untuk kita. Yang terbaik untuk mengingatkan kita itu adalah kematian. Karena kalau sudah mati habis. Ya Makanya diingatkan selalu. Gimana caranya? Nah, Ustaz katakan kan, Ustaz selalu anjurkan kepada kalian semua untuk melaksanakan terapi kematian itu. ingatkan terapi kematian? Ambil bantal, dekap wajah kamu. Kalau bisa minta tolong sama suami. Tapi jangan keterusan, takut mati beneran. Eh, matinya jangan lebih dari 6 menit. <laughs> Jangan jangan lebih dari 6 menit. Nah, itu lihat. Begitu kita bekap, tetap tahan. Yang terjadi apa? Kita nggak bisa bernafas. Kita nggak bisa bernafas, sehingga pada saat itulah, bayangkan yang terpikir karena apa? Makanan? Nggak ada. Uang? ATM? Rekening? Suami? Anak? Nggak ada. Tapi yang pikirkan gimana caranya supaya lepas daripada bantal itu. Nah, artinya apa? Begitulah kita nanti. Tatkala datang kematian yang kita pikirin cuma kita sendiri. Yang bisa menyelamatkan kita sendiri, nggak ada orang lain. Nah, makanya modal yang ada itu gunakan. Eh, modal yang ada itu gunakan. Makanya untung jadi perempuan itu untung. Hanya dengan empat hal kalian sudah bisa terjamin masuk surga. Tapi kalau orang laki itu harus cari beribu-ribu amal. Bermacam-macam amal. Apa itu jaga sholat lima waktunya? Eh, karena sholat lima waktu itu bisa mencegah seorang daripada perbuatan mungkar dan keji. Orang kalau sholatnya diterima pasti dia nggak bakal mencaci maki suami. Nggak bakalan. Inna, inna salata tanhanil fahsya. Fahsy. Jadi kata-kata yang keji, yang nggak enak, yang berdosa itu nggak mungkin. Kalau dia sholat diterima, nggak mungkin. Kalau sholatnya nggak sempurna, ya mungkin. Nah itu, makanya sholat itu dijaga lima. Wasomat syahraha, sebulan penuh kita berpuasa. Kalau semua kita utang cepat-cepat dibayar supaya sempurna sepanjang tahun, itu maksudnya. Terus, wahafidat farjaha, dijaga kemaluannya. Jaga kemaluannya itu maksudnya adalah supaya kemaluannya itu hanya murni untuk suaminya, tidak dipikirkan, dihayalkan untuk orang lain, apalagi sampai dilihat gitu, dipandang dengan pandangan yang tidak-tidak e, oleh selain suaminya. Ah berarti dia tidak bisa menjaga. Nah, karena kenapa kok di sini disebutkan oleh Nabi Sallam wahafidat farjaha? Yang namanya kemaluannya pasti bisa dijaga sama dia gitu. Pasti dia menjaga tanpa diinikan. Maksudnya bisa dijaga kemaluannya itu murni hanya untuk suami. Dari pandangan, dari khayalan, dari jamahan, dari semuanya. Memang. Tapi kalau semua kita itu terbuka sebagian aurat kita, sehingga kelihatan kepada laki-laki, lalu kemudian menimbulkan syahwat kepada dia, ah, itu berarti bukan termasuk menjaga. Hmm, karena apa? Karena maksud utama daripada perempuan, fitnah utama daripada para wanita itu adalah ya kemaluannya. Apalagi? Nggak ada orang kawin cuma mau mandang wajahnya gitu. Kenapa kamu kawin? dia hanya mau membelai rambutnya gitu. Ya situ, tujuannya di situ. Nah, gitu. Makanya Rasulullah mengatakan wahafidat farjaha. Ditambah lagi yang keempat, wa atau azzaujaha dan itu yang paling sulit gitu ya. Atau azzaujaha taat kepada suami gitu. Nah, dan itu yang bisa menentukan bisa memberikan fonis keputusan kamu itu termasuk taat atau tidak bukan kamu sendiri. Bukan ibu kamu, bukan anak kamu, tapi siapa? Suami. Suami. Kalau suami sudah ngasih tanda tangan kamu itu ada seorang solihah, nah, berarti solihah. Nah, tapi kalau masih tanda tangannya dengan terpaksa ya nggak bisa. Nah, jadi yang tahu itu cuma suami. Nah, tapi kita bisa mengetahui dengan tanda-tandanya. Iya. Kalau ucapan nggak. Jadi jangan terlena dengan ucapan suami. Kamu eh, Ridho nggak sih sama aku? Ya pasti suami mengatakan, ya aku ridho. Walaupun ngomongnya itu sambil bersungut-sungut gitu. Nah, habis, kalau bilang nggak ridho jadi masalah. Tambah masalah akhirnya. <laughs> Jadi terpaksa bilang, ya aku ridho gitu. Nah, nggak bisa. Jadi Ustaz pastikan lagi laki-laki nggak ada yang mengatakan secara jujur masalah itu. Em? tapi bisa dilihat dengan cara bagaimana suami itu memeluk, lagi tidur dicium keningnya. pem kemudian membuat sebuah eh, apa namanya? kejutan, menyenangkan dan sebagainya. Itu tanda gitu, tanda eh, tanda kenapa? Nah, disupres, bisa kelihatan gitu. Nah. Nah, kalau bukan untuk yang dicintainya nggak bakal mensupres ngapain susah-susah supres-supresan gitu. Nah, kita sendiri disakitin, nah itu loh laki-laki begitu biasanya gitu. Nah, jadi kalau ditanya kamu sayang nggak sih sama aku itu nggak sih? Pasti semuanya dari mulai samiun sampai yang mana semuanya ridho. Nah, nah gitu. Nah, tapi eh, nggak eh, bisa diketahui kecuali dengan perasaan suami itu gimana kepada istrinya itu. Gitu. Oleh karena itu maka kita harus diingatkan dahulu, ingatkan selalu dengan kita membaca manakibnya para aulia sehingga kita tidak merasa gurur, tidak merasa tertipu dengan apa yang selama ini kita rasakan. Wagal radhiyallahu masih di dalam Abil Hasan Asyadil ya. Iya. Abu Madian, Abu Madian. Wagal radhiyallahu anhu awqafanil haqqu baina yadayhi. Wagala ya Shu'aib madza an yaminika? Qultu ya Rabb ata'uka. Qala madza an shimalika? Qultu ya Rabb ghada'uka. Qala ya Shu'aib qad dha'aftu laka hadza. Wa ghafartu laka hadza tuba liman ra'aka aw ra'a man ra'aka. Nah, disinilah dari ucapan inilah kemudian bergulir ucapan-ucapan sufiah yang mengatakan bahwasanya e, semoga kita ini eh, dakhal jannah man ra'ani aw ra'a man ra'ani aw ra'a man ra'ani terus sampai terputus nafasnya itu sudah sini. Nah, seperti ini Abi Madani ber, pernah e, bermimpi Allah taala dan mengatakan, apa yang ada di sebelah kananmu? Ini adalah pemberianmu. Yang sebelah kirimu, ini adalah ketentuanmu. Lalu kata Allah Ta'ala, Galia aku sudah lipat gandakan untukmu ini dan dan aku telah ampunkan semuanya dosamu. gitu. Nah, lalu Allah Ta'ala mengatakan, beruntung bagi siapa yang melihatmu atau siapa orang yang melihat, pernah melihatmu. Gitu. Wa min kalamin afallahu bihi man bil ubudiyah nadara fa'alahu bi aini riya wa ahwalahu bi da'wah wa qawluhu bi ainil iftira wa masa wa wasala ila sarihil hurriyah man baki alaihi min nafsihi baqiyah. Ini sudah kemana ya? Ke kemana sekarang? Hah? Wal ikhlasu an yaghiba ankal khalqu fi musyadatil haqq. Apa sih ikhlas itu? Banyak perbedaan pendapat di dalam pengertian tentang ikhlas. Tapi menurut beliau Abi Madian, ikhlas an bangkal angkal khalaq fi musyadatil haq. Ketika kamu beramal, kamu tidak pandang siapapun juga. Yang kamu pandang adalah Allah. Tidak ada makhluk. Di dalam pandangan kamu tidak ada sama sekali makhluk. Tapi yang kau pandang itu adalah Allah SWT. Wal ikhlas makhafiya ala nafas. Ala nafas dirayatahu. Wa ala al-muluk kitabatahu. Wa ala syaitan Iwayatahu walal hawa imalatahu. Dan ikhlas itu katanya ditafsirkan dengan tafsiran kedua. Makhafi ala nafas diroyatahu. Yang tidak tampak kepada jiwa. Diroyatahu bagaimana. Diroya itu adalah ilmu. Torikohnya gitu. Bagaimana berlalunya, bagaimana terlaksananya tidak tampak kepada jiwa. Walal muluk kitabatahu. Dan kepada kerajaan Fahim tidak tampak, tulisannya tidak tampak. Wala syaitan riwayatahu. Dan tidak tampak pada setan, bisikan setan di situ nggak ada sama sekali. Itu ikhlas. Jadi nggak ada. Ikhlas itu kemudian dibisiki setan nggak ada sama sekali. Walal hawa imalatahu. Dan kecondongan hawa nafsu itu juga tidak ada di situ. Itu ikhlas. Nah, dan ikhlas itu untuk menjadi seorang yang muhlis itu sulit sekali. Gitu. Sulit sekali. Tapi dengan kita mujahadah selalu maka kita akan sampai kepada tujuan kita itu. Ikhlas. Nah, seperti kalau kita buang air. Ketika buang air itu, ya, ada yang merasa eh jangan jangan semua keluarnya sedikit kita nah, disisain sedikit. Ada yang nggak ikhlas. Kemudian ketika buang air kemudian ah, ya Allah kok dibuang ya emannya gitu loh. Itu kan lain. Nah, kalau bisa kita melakukan seperti itu, ah itu berarti ikhlas. Nah, jadi diperumpamakan kata Imam e, Imam Syafi'i kalau kamu lihat ikhlas eh, lihatlah kepada perkataan Imam Syafi'i Imam Syafi'i berpendapat begini mempunyai angan-angan begini waditu an ya'khudhan nas min hadzal ilm wa la yunsabu ilayya walau harfan wahidan aku ingin semua manusia mengikuti mazhabku tapi tidak dinasabkan kepadaku walaupun satu huruf pun tidak dinasabkan nah, itu keikhlasan yang luar biasa kalau kamu ingin tahu ikhlas lihatlah kepada Eh, perkataan ahlul bait ketika diuji selama tiga hari mereka berpuasa dan setiap mau berbuka kemudian ada orang minta itu wa itimuna la hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura itu artinya ikhlas enggak perlu balasan enggak perlu terima kasihan ah ini kadang-kadang kalau kita itu merasa kok enggak terima kasih ya Kok nggak bilang ini? Ah, <laughs> itu, bukan ikhlas itu namanya. Jadi harus kita berbuat sesuatu itu nggak ada seperti itu. Makanya biasakan belajar kita itu kalau berbuat sesuatu itu nggak ada yang tahu, walaupun tangan kiri kita nggak ada yang tahu. Nah, itu. Itu lebih aman daripada penyakit hati. Caranya gimana? Banyak cara seperti itu. Misalnya apa? Kalian ingin kasih ustad misalnya, nggak ketahuan, taruh di mobilnya ustad. Kan kuncinya di puskesmas. Nah, gitu. Masukkan di situ. Ayo. Nah, kalau di rumah kan kelihatan ada CCTV-nya lagi kelihatan siapa yang naruh gitu. <laughs> Nah, tapi kalau masuk mobil saya kan enggak ada. Atau kamu jual beli. Jual beli. Udah itu ditambahin. Ditambahin. Belinya sekilo, kita kasih satu kilo seperempat. Nah, itu itu termasuk sudah kosir sampai yang tangan kiri pun enggak tahu gitu. <laughs> Tangan kiri pun enggak tahu gitu. Nah, di antaranya apa lagi? Nah, di antaranya banyak sekarang. Apa itu? Kirim ke rekening. Nah, Kan <laughs> nggak bisa kan kirim rekening, nggak ketahuan dari siapa itu. nah, <laughs> jadi kalau nggak kasih berita, nggak ketahuan dari siapa. Nah, itu ikhlas sungguh-sungguh ikhlas itu. Tapi yang ikhlas banyak, ikhlas pas banyak itu sedikit. Biasanya ikhlas itu sedikit gitu. <laughs> Sesuai dengan pekerjaannya itu sendiri gitu. ikhlas pas banyak itu luar biasa. Seperti ini yang ngasih tanah di Balawi itu, itu kan melalui uh, ujian yang sangat berat itu sebetulnya kalau menurut pandangan kita. Ya, itu waktu pertama kali mau ngasih Habib Zain tanah itu, kata Habib Zain, "Iya, saya terima, tapi harus tahu yang untung bukan anak inti yang untung." Nah, jadi cepat-cepat Habib Zain bilangnya gitu loh. Nah, anak terima, tapi dengan syarat karena inti yang untung, anak kasih syarat inti Apa syaratnya, Habib? Ya, syaratnya mulai sekarang, mulai saat inti sudah berikan tanah ini kepada kepada anak sampai kapanpun nggak pernah nginjak tanah ke tanah ini. Kalau inti mau, siap hati inti silahkan kasih. Kalau enggak, anak mau cari tanah lain. Nah, yang tadi agak ya, ya Habib, siap. Sampai sekarang <laughs> udah berpuluh, udah 10 tahun lebih. Orang itu nggak pernah datang situ. Takut sampai terganggu keikhlasannya itu, niatnya itu. Padahal itu kan cuma untuk apa mencoba saja gitu Habib Zain. Nah, karena memang benar-benar yang untung ya dia gitu. Nah, jadi ikhlas itu seperti itu. Wa min kalami rahimallahu taala al-faqru fakhrun. Ha nah, itu. Al-faqru fakhrun. Fakr itu adalah kebanggaan, tapi ingat fakr apa gitu loh. Nah, itu mempunyai dua arti. fagar dalam artian kita tidak punya u, tidak mempunyai harta sama sekali itu fagar Tapi di sini juga bisa diartikan fakir itu dengan kita merasa butuh kepada Allah SWT. Itu fagar Fakhrun itu merupakan sebuah sebuah kebanggaan. Nah, itu. Yang masukkan e, fakrun yang fakrun itu adalah seperti itu. Merasa butuh kepada Allah. Kepada manusia tidak sama sekali. Nah, itu maksudnya Al-faqru fakhrun. Wal ilmu ghanamun dan ilmu itu adalah ghanamun. Artinya ghanamun itu adalah sebuah keberuntungan. Siapa yang punya ilmu pasti beruntung hidupnya. Siapa yang, yang membawa ilmu dalam hidupnya dia akan beruntung hidupnya. Nah, apa? Memang betul kita lihat di antara komunitas manusia yang ada sekarang yang tersebar di antara kita, yang paling beruntung itu adalah para ulama. Kenapa mereka itu beruntung? Seakan-akan semua kebaikan itu selalu patuh dan panut, manut kepada mereka. Iya, karena ilmu. Ilmunya yang bikin mereka itu seperti itu kita gitu. Nah, jadi orang yang dapat ilmu nah, itu adalah sebuah keberuntungan. Wasamtu najatun. Diam itu adalah keselamatan. Enggak ada orang yang selama nggak ada orang yang disalahkan atau sedikit sekali orang yang disalahkan karena ngomong, tapi yang banyak itu yang salah ngomong gitu Nah, jadi disalahkan karena ngomong. Nah, tapi kalau kenapa kau diam? Itu dikit. Kenapa kau diam? Coba lihat. Pikirkan baik-baik. Berapa banyak kita tegur? Eh, kenapa kau diam? Ah, itu dikit. Tapi eh, kenapa kau ngomong gini? Ah, itu yang banyak. <laughs> Eh, kenapa kau ngomong gini? Nah, kenapa aku ngomong gitu ya? Ah, tidak gitu kan itu yang banyak gitu yang menyebabkan penyesalan. Tapi kau diam enggak? Nah, makanya diam ini dikatakan diam itu adalah keselamatan. Wal ya'suraha. Dan keputusasaan itu adalah sebuah kesenangan. Apa artinya di sini? Putus asa bukan putus asa daripada rahmat Allah. Putus daripada hubungan kepada manusia. Itu enak. Tapi kalau sudah terikat sama manusia, dibantu orang, ada jasa, harus dibalas. Pem, orang yang menanggung kita ininya itunya kita harus udah enak kalau sama dia. Kalau dia datang kita nggak hormat, kita harus menyenangkan dia sampai ah itu. Tapi kalau kita nggak putus sama orang, nggak ada kaitan sama orang, roha, senang. Mau buat apa saja nggak ada keterikatan. Itu maksudnya. Gal wal kona agina. Orang yang menerima dengan apa adanya itu adalah orang yang kaya sesungguhnya. Jadi sifat menerima itu adalah kekayaan yang sesungguhnya. Hmm, tapi kefakiran itu justru adalah e, orang yang tidak merasa cukup. Itu adalah kefakiran yang sesungguhnya. Makanya Nabi SAW telah mendoakan orang yang berzina dengan la ghina zina Orang yang berzina dia akan menjadi kaya. Artinya apa? Terus akan merasa butuh. Walaupun punya harta melimpah, rumah mewah, mobil megah misalnya, tetap aja dia merasa butuh kepada orang. Nah, ini adalah orang yang yang fakir sebetulnya, sebenarnya itu seperti itu. Nah. Kemudian wazudu afiyah. Dan orang yang zuhud itu afiyah. Dia itu merupakan sebuah kesehatan, sebuah keselamatan. Wanisyanul hak khiyanah. Melupakan sebuah kebenaran itu merupakan hianat darinya. Nisyanul hak Melupakan sebuah kebenaran. Pura-pura lupa gitu loh. Kalau dia itu salah. Pura-pura lupa kalau orang itu benar. Pura-pura lupa kalau syariat itu adalah hak. Fem, itu merupakan hianat bagi dirinya. Dia mengkhianati ilmunya, pengetahuannya. Wal anhu dana'ah. Dan orang yang sibuk dengannya itu adalah sebuah kerendahan. Artinya apa? Kamu mesibukkan diri dengan kebenaran untuk mendapatkan sesuatu, itu merupakan sebuah kerendahan. Nah, jadi eh, apa? Sesuatu yang patut untuk diremehkan. Artinya apa? Jual, jual ilmu gitu. aku nggak mau diundang kecuali harus ada amplopnya sekian sekian sekian. Nah, itu orang yang semacam itu dani, orang rendahan itu namanya. Istighol anhu, orang yang mencari dunia atau menyibukkan diri atau yang bekerja dengan hak itu adalah e, seseorang yang hina. E, jadi e, menjual beli keba kebenaran itu namanya seperti para hakim-hakim itu. Terus wal huduru jannah. Orang yang bisa menghadirkan dengan kebenaran fam junnah itu adalah sebuah benteng. Sebuah benteng baginya. Jangan takut. Jangan takut untuk menampakkan kebenaran karena sebenarnya itu adalah benteng buat kamu. Tapi kalau justru kalau kamu tidak menampakkan kebenaran, justru kamu itu akan terjerumus ke dalam kesengsaraan. Wal ghibah, wal ghibah anhu narun. Dan barang siapa yang e, menjauh dari kebenaran, hu kembali kepada hak lagi. Fahim narun, dia akan masuk dalam neraka. Wal qurbu minhu huladatun. dan dekat kepada kebenaran itu adalah lazah Wal budu anhu hasratun dan jauh dari kebenaran itu merupakan sebuah kerugian. Wal unsubihi hayatun dan merasa senang dengan kebenaran merupakan sebuah kehidupan. Wal istihasu minhu mautun dan merasa aneh, merasa asing dari kebenaran itu adalah sebuah kematian. Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Fatihah. Ala alani Allah ta'ala minal uh, mimman ya'itul umru hasuna amalu wa anallahi yuballighni Allah sanawat al-atiyah bi sihhatin wa afiyah wa Allah ta'ala minal mahbubin minal mahdudin minal mahdufin minal ma'unin ya Allah minal minal mandurin bi ayni rahmah ala hadin yakunatin salih ala manazal salih al-fatihah